Alhamdulillah tiada henti kita panjatkan rasa syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan masih memberikan kepada kita kesehatan dan kemampuan untuk bisa tetap menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satunya dengan menjaga salat lima waktu di masjid yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Nikmat iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagaimana yang terus kita ingatkan bahwasanya nikmat tersebut adalah nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba pilihan di mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari masing-masing hamba yang beriman untuk menjaga kenikmatan tersebut sampai akhir hayat mereka. Allah berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kalian Wahai orang-orang yang beriman Meninggal dunia Kecuali dalam keadaan muslim Apapun kondisinya Seberat apapun ujian dan cobaannya Tetap berpegang teguhlah dengan keimanan Yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita di antara upaya hamba menjaga nikmat iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di samping perkara-perkara yang sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ada beberapa hal lain yang tidak kalah penting untuk kita amalkan sebagai upaya dan bentuk keseriusan dari masing-masing kita di dalam menjaga kenikmatan yang sangat besar ini khanibidina azani Allah wa Iyakum, yaitu su'alullah tabaraka wa taala banyak-banyak berdoa memohon keteguhan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang demikian sangat diperintahkan bukan hanya sekedar anjuran namun sangat diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada upaya dari diri kita menjaga keimanan dengan banyak amal soleh yang sudah kita terangkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Namun jangan lupa nikmat iman tersebut adalah semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa saja diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu sekejap. Baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan terkhusus kepada umat beliau yang hidup di akhir zaman. Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan." Wahai umatku, bergegaslah dalam melakukan amal soleh. Jangan ditunda. Fitanan sebelum datang fitnah demi fitnah. Sebelum datang ujian demi ujian yang langsung menimpa agama kita. Kakita'il ilailil mudlim. Fitnah yang muncul di akhir zaman nanti seperti potongan-potongan malam. Fitnah yang pertama datang belum selesai muncul fitnah yang kedua keadaannya semakin gelap ibarat malam hari datang melalui proses-prosesnya dimulai dari senja yang di situ masih ada sisa-sisa sinar matahari di ufuk barat kemudian berlanjut dengan terbenam sempurna menghilang sedikit demi sedikit cahaya mentari diganti dengan kegelapan malam dan semakin gelap Nah, semakin datang malam, semakin larut malam akan semakin gulita keadaan yang ada ihanibidina azani Allah wa iyyakum. Akhir zaman pun juga demikian. Sebuah pelanggaran yang jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika banyak di kalangan kaum muslimin bermudah-mudahan dan tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran kemudian bermunculan satu demi satu hingga puluhan bahkan ratusan pelanggaran wala'iyadu billah maka yang terjadi Islam itu gelap gulita maka Nabi mengingatkan bergegaslah dalam beramal sebelum menimpa kalian atau sebelum datang kepada kalian masa yang seperti itu karena kalau sudah tiba masa yang demikian, masa di mana fitnah melanda di seluruh penjuru dunia, tidak ada yang tidak terjamah oleh fitnah tadi, keadaan manusia, keimanan mereka sangat rapuh. Nabi mengatakan selanjutnya hadisnya, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafirah. Pada masa-masa tersebut ada seorang yang di pagi hari masih dalam keadaan mukmin. Sore harinya sudah kafir. Pagi menuju sore itu waktu yang sebentar. Dalam keadaan pilihan yang dia ambil itu pilihan yang luar biasa berat konsekuensinya pindah agama pindah keyakinan. Pagi hari masih mukmin, mungkin subuhnya masih berjamaah di masjid tempat dia tinggal. Zuhurnya masih sholat berjamaah, asarnya masih berjamaah. Ternyata menjelang senja di sore harinya di penghujung sore berubah menjadi orang yang kafir ditinggalkan keimanannya. Serapuh itu. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Di sisi lain ada yang sore hari masih mukmin. Ternyata pagi harinya sudah kafir. Dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang cepat dia berani mengambil sebuah keputusan yang luar biasa berat konsekuensinya yang tadinya mukmin ditanggalkan keimanannya gara-gara apa yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya orang tersebut dengan mudah menjual agamanya hanya gara-gara urusan dunia Ya, itu keadaan di akhir zaman yang sangat dikhawatirkan oleh baginda Nabi sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam jauh berbeda dengan apa yang terjadi di awal-awal Islam. Kita sering mendengar bagaimana kisah perjuangan para sahabat yang harus disiksa mati-matian sampai ada yang meregang nyawa betul-betul meninggal dunia di tangan kaum musyrikin Quraisy tapi tidak membuat mereka melepaskan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Yasir ya, Yasir radhiyallahu taala anhu wa dengan putranya Ammar ibnu Yasir dengan istrinya Sumayyah radhiyallahu taala anhum ajma'in disiksa oleh kaumnya diminta untuk murtad keluar dari agama Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam Yasir digantung kemudian dicambuk berulang kali hingga pingsan tidak bergeming tetap di atas keimanan istri beliau seorang wanita Sumayyah radhiyallahu taala anha disiksa dengan siksaan yang kejam oleh majikannya tidak membuat beliau radhiyallahu taala anha meninggalkan agamanya padahal posisinya betul-betul disiksa secara fisik dengan siksaan yang kejam tidak membuat beliau meninggalkan agamanya sampai pada tindakan Sumayyah radhiyallahu taala anha meninggal dunia sebagai wanita pertama yang gugur sebagai seorang syahidah dengan kisah meninggalnya beliau yang sangat tragis azani Allah wa iyyakum tidak membuat beliau meninggalkan agamanya begitu kuat memegangi keimanannya, begitu kokoh di atas agama Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, walaupun nyawa taruhannya. Sementara di akhir zaman yang digambarkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, dia meninggalkan agamanya bukan karena siksaan, tapi hanya karena iming-iming dunia. Dalam waktu yang cepat Khanifidina azani Allah wa iyyakum dia hilangkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang terbesar yang tidak diberikan kepada sembarang orang, dia lepaskan begitu saja seolah-olah itu bukan anugerah yang patut untuk dijaga dan dihargai dari Allah Subhanahu wa taala dia tidak mengindahkan pesan Allah yang tadi disampaikan wala tamutunna illa wa antum muslimun teramat banyak Hanifidina azani Allahu wa iyakum dari perkara-perkara yang rendah sampai perkara-perkara yang sepele bisa membuat seseorang pindah agama yang tadinya muslim menjadi tidak lagi muslim. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tentunya Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum sudah menjadi sebuah keharusan bagi kita semua banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keteguhan iman. Kalau mau jujur kita tidak mampu untuk tetap kokoh istiqamah di atas agama Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam kalau tidak dikokohkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita kokoh, yang membuat kita tangguh, yang membuat kita kuat adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari sekian banyak doa-doa yang bisa kita panjatkan memohon keteguhan iman kepada Allah Subhanahu wa taala sangat banyak contoh-contoh doanya dari hadis-hadis yang sahih namun ada sebuah doa yang sangat indah ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum lafadznya bagus mudah diingat mudah dihafalkan datang dari sahabat Shaddad ibni Aus radhiyallahu taala anhu wa ardhah diriwayatkan oleh al Imam Ahmad ibnu Hambal rahimahullahu taala Nabi alaihi salatu wasalam berkata kepada sahabat yang mulia Shaddad ibni Aus radhiyallahu taala anhu wa ardhah kata Nabi ya Shaddad wahai sahabatku Shaddad idza kanaza an-nasu dzahaba wal fiddah kalau manusia hasrat mereka hanya ingin menimbun emas dan perak ini pesan Nabi kepada sahabat Syaddad ibn Aus kalau kamu jumpai wahai sahabatku hasrat manusia di sekelilingmu hanya ingin menimbun emas dan perak ini kiasan yang menggambarkan semangat masyarakat yang hanya menginginkan kehidupan dunia saja. Tidak terbetik sedikit pun bagaimana kelak nasibnya di yaumul qiyamah, bagaimana agamanya, bagaimana keselamatan dia, keselamatan istrinya, keselamatan anaknya, keluarganya, itu nomor sekian. Yang pertama, jadi orang yang banyak hartanya. Kalau bahasa Nabi, menumpuk-numpuk emas dan perak. Karena pada masa itu emas dan perak menjadi apa namanya mata uang yang digunakan saat itu khanibidina azani Allah wa iyyakum mata uang emas berbentuk dinar mata uang perak disebut dirham ya yang sampai sekarang e, dua mata uang ini masih dipakai ya ada yang pakai dinar seperti Kuwait ada yang pakai dirham kan gitu ya <coughs> kalau di zaman Nabi dinar untuk emas dirham untuk perak nah kata Nabi nasu kalau giat semangat dan hasrat masyarakat di sekitarmu wahai syadat, hanya ingin menumpuk-numpuk emas dan perak fagnuzu hadhil kalimat maka engkau wahai syadat, jangan ikut-ikutan dengan mereka tapi perbanyak untuk menyimpan doa-doa sebagai berikut kalau mereka menimbun emas dan perak Engkau wahai Syaddad kata Nabi alaihi salatu wassalam timbunlah doa-doa sebagai berikut. Maksudnya apa? Banyak-banyak baca doa ini, panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Syaddad? Kata Nabi alaihi salatu wassalam kepada Syaddad, "Qul ucapkan wahai sahabatku Syaddad, Allahumma inni as'aluka azimata 'ala rushdi wal min kulli birrin was salamata min kulli ithmin wal bil jannati nar ya ini kalau secara bahasanya Ya, dari tinjauan bahasa Arabnya itu kalimatnya indah, mudah dihafal. Ya, sekali dengar insya Allah langsung hafal. Ya, sekali dengar insya Allah langsung hafal. Mau diuji? Ya, insya Allah langsung hafal. Mas Angga insya Allah hafal. Ya, tayyib. saya ulangi lagi ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma ya Allah. Inni as'aluka Sesungguhnya aku memohon kepadamu Al-azimata firrushdi Kejujuran tekad Dalam mengikuti petunjuk Aku memohon kepadamu ya Allah Tekad yang jujur dalam mengikuti petunjuk Ya, karena ada tekad yang gak jujur. Ya know? Tekad yang nggak jujur itu seperti apa? Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah, tekad yang nggak jujur itu ketika seorang hamba tahu kemaslahatan untuk dirinya terletak pada sebuah perbuatan tapi justru dia tinggalkan. Itu namanya nggak jujur. Tekadnya dalam mengikuti petunjuk. Ketika tahu bahwasanya kebahagiaan dia di dunia dan di akhirat salah satunya ditentukan oleh kualitas salat lima waktunya. Dia tahu itu. Karena dia paham salat lima waktu hukumnya wajib. Dan itu menjadi ibadah pertama, amalan pertama yang dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul kiamah. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu as Amal pertama yang dihisap dari amal perbuatan hamba adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka yang lain ikut baik. Kalau sholatnya jelek, maka yang lain ikut jelek. Cuman dari mana tinjauan amal e, sholat ini baik atau jelek? Apakah menurut imam masjidnya, ataukah menurut kepala desa, RT, RW, atau jajaran perangkat desanya? Bukan yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa dilihat dari keikhlasan dan kesesuaian, kecocokan tata cara sholat yang dia kerjakan dengan yang dilaksanakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat dia tahu kebaikan dunia akhiratnya ada pada sholat, kemudian dia tinggalkan. Tapi kalau ditanya ingin selamat dunia akhirat atau tidak? Jawabannya, iya, saya ingin. Serius, wallahi, bersumpah bahkan. Demi Allah, saya ingin masuk surga. Demi Allah, saya tidak kuat dengan azab neraka. Tidak mau saya jadi temannya iblis. Tidak mau saya nemani Fir'aun Abu Lahab, Abu Jahal dan kroni-kroninya di neraka jahanam. Tidak mau. Jujur dia menjawab seperti itu, tapi amal nyatanya jauh berbeda. wa Itu namanya tekad yang kurang jujur. Yang diajarkan oleh Nabi dalam doa ini, yang pertama yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala al-azimata firrushdi tekad yang jujur dalam mengikuti petunjuk. Saat tahu sebuah kebenaran, memohon kepada Allah supaya dianugerahkan tekad yang bulat disertai dengan kejujuran lahir dan batin untuk mengikuti kebenaran tadi, mengamalkan kebenaran tadi istiqamah di atas kebenaran tersebut sampai akhir hayatnya. Dan hanya orang-orang yang mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukan demikian. Apakah ada contohnya Ustaz? Orang yang ketika mengetahui sebuah amal kebaikan diambil amal kebaikan tadi dipegangi dengan sejujur-jujurnya sampai mati nggak berubah ada dari kalangan para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain sangat banyak kita ambil contoh kisahnya sahabat Hakim ibnu Hizam radhiyallahu taala anhu wa arba Hakim datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam minta bantuan. Boleh. Karena seorang rakyat mendatangi penguasa. Ya, penguasa mendatangi rakyatnya minta bantuan kepada penguasa itu bukan perkara yang tercelah, Tapi kalau minta-minta sumbangan yang tidak jelas, ya apalagi tanpa izin ketua RT dan RW, nah ini yang berbahaya ya tercela kan gitu ya. Tapi kalau seorang rakyat mendatangi penguasanya kemudian meminta bantuan itu sah, boleh, tidak tercela. Urusan dikasih atau enggak itu urusan belakang. Ya, hakim datang. Kesempatan pertama dikasih oleh Nabi. Kesempatan yang kedua dikasih oleh Nabi yang alaihi salatu wassalam. Pada kesempatan yang ketiga, sebelum Nabi memberikan bantuannya, Beliau berpesan kepada Hakim Ibnu Hizam, "Wahai Hakim, inna hadihil mal hulwatun khadirah." Wahai Hakim, sesungguhnya harta ini memang manis dan hijau. Manis rasanya, hijau sedap dipandang mata, enak dilihat. Faman bisa bisakhawati nafsin Barang siapa yang mengambil harta ini dari bantuan orang lain yang dia dapatkan karena sukarela. Jadi yang ngasih itu memang ikhlas, sukarela memberikan bantuannya burikalahu fi. Dia mendapatkan barokah. Ya. Tapi kalau dia ambil harta tadi tanpa keridhaan hati dari orang yang memberikan harta tersebut, walaupun ngasih tapi hatinya nggak enak lam yubarak lahu fi nggak akan ada barokah ya ini pesan Nabi kepada Hakim ibnu Hizam radhiyallahu taala anhu wa arda. Maka Hakim mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wallahi sungguh demi Allah, engkau adalah orang terakhir yang aku minta bantuannya dan aku tidak akan minta atau menerima bantuan dari siapapun sampai aku mati. Ya. Ini sumpahnya Hakim Ibnu Hizam di hadapan Rasulullah. Rasulullah meninggal, Hakim tidak pernah minta, juga nggak pernah menerima bantuan. Datang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arba, memberikan hadiah kepada Hakim Ibnu Hizam, ditolak oleh hakim, dikembalikan. Sampai Abu Bakar meninggal dunia, masa pemerintahan sahabat Abu Bakar dua tahun. wa iyyakum. Datang masa Umar ibn Khattab, ada pembagian ghanimah diberikan kepada Hakim ibn Hizam, tidak mau. Sampai tiga kali ditolak oleh Hakim. Umar berkhutbah di atas mimbar Jumat mempersaksikan di hadapan seluruh kaum muslimin aku sudah menawarkan bahkan sudah mengantarkan bantuan negara langsung kepada Hakim Ibnu Hizam ke rumah beliau beliau enggan menerimanya. Kenapa? Sudah bersumpah di hadapan Rasulullah bahwasanya Rasul orang terakhir yang beliau ambil bantuannya dan tidak akan menerima dari siapapun sampai akhir hayat. Wah subhanallah sampai hakim meninggal dunia beliau nggak pernah minta bantuan sampai dalam posisi ketika di atas kudanya dalam jihad visabilillah jatuh cambuknya yang seharusnya dengan e, sah-sah saja kalau dia minta tolong kepada orang di sampingnya untuk mengambilkan karena posisi sudah naik kuda hakim tidak mau hakim tidak mau Ketika ada yang hendak mengambilkan, dia mengatakan, mah, mah, tinggalkan cambukku. Biarkan di situ. Hakim turun, diambil sendiri, naik kudanya lagi. Sampai mati. Ini contoh al-azimata firrushdi. Yang kedua dalam doa tadi wal ghanimata min kulli birrin Aku memohon kepadamu ya Allah kesempatan untuk melakukan segala amal kebaikan. Gak hanya niatan, tapi kesempatan untuk mengamalkan segala kebaikan. Teramat banyak ilmu yang sudah kita dapatkan dari bentuk-bentuk kebaikan yang tidak bisa kita lakukan karena tidak punya kesempatan. Ambil contoh misalnya hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam riwayat al-Imam Muslim, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar salat sunnah sebelum subuh yang dilakukan ketika azan dikumandangkan, kita sholat di rumah kita. Ya, kita sholat di rumah kita setelah mendengarkan azan. Jadi azan dikumandangkan, ya jawab azannya selesai jawab azan kita sholat dua rakaat dengan dua rakaat yang ringan, bukan yang panjang, ringan. Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan Rasulullah ketika melakukan dua rakaat fajar tadi ka'annahu la yaqra'ul Fatihah. Saking cepatnya, seolah-olah Rasul kayak nggak baca surat Al-Fatihah. Saking ringannya. Ringan sekali. Karena Rasul selesai sholat dua rakaat tadi langsung keluar dari kamar Aisyah, keluar dari rumahnya, masuk masjid mengimami para sahabat. Ringan. Tapi dua rakaat tadi kata Nabi alaihi salatu wasallam khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia seisinya. Masya Allah. Ya. Yang mendambakan rumah yang megah bak istana. Yang menginginkan harta yang melimpah ruah. Uang di mana-mana yang menginginkan istri yang banyak setiap gang ada. Ya, itu kan kebahagiaan dunia. Semua itu kalah dengan apa? Dua rokaat ringan sebelum sholat subuh. Dua rokaat fajar. Sunnah fajar Allahu wa iyyakum. Ilmunya kita tahu, tapi apakah kita berkesempatan melakukan hal tersebut? Belum tentu. Ya bangun saat azan ustadz itu sudah untung-untungan nah, gitu ya boro-boro mau melaksanakan sholat sunnah fajar ya bisa bangun sebelum subuh itu ajaib Ustaz kecuali kecuali apa kalau ada piala champion baru bangun kan <laughs> azan ya Allah wa iyyaku ini yang dimohon kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melakukan segala amal kebaikan. Bukan hanya niatan, tapi berkesempatan. Karena kesempatan itu Allah yang memberikan. Kemudian yang ketiga, wassalamata Selamat dari segala bentuk dosa. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz bukankah manusia itu tempatnya salah, lupa dan dosa, Ustadz? Kok kita memohon sesuatu yang mustahil Selamat dari dosa Kan tidak mungkin manusia selamat dari dosa Sabar ya, Yang diinginkan selamat dari dosa di sini Itu ada dua makna Diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Qayyim rahimahullah Makna pertama Assalamatu minal wuku fil kabair Wal fawahish Selamat dari mengerjakan dosa-dosa besar dan dosa-dosa yang keji. Tidak pernah berbuat syirik, nggak pernah sujud kepada patung, nggak pernah minta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang hanya Allah yang mampu mengabulkan permintaan tadi. Masih memungkinkan. Nggak pernah zina. Ini dosa yang keji. Kagak tahu tidak pernah bunuh, tidak pernah berbuat riba misalnya. Dan semisalnya ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Mungkin untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua, as-salamatu minal israr 'alal adam Selamat dari kebiasaan terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Kalau sekali waktu jatuh karena hawa nafsu, itu manusiawi. Dan masih ada kesempatan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita minta dalam doa ini selamat dari dosa dalam artian selamat jangan sampai terus-terusan melakukan perbuatan dosa. Jadi kalau lalai terus terjatuh dalam dosa, cepat untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau diminta untuk terus taat mustahil. Jangankan kita, para sahabat saja nggak mampu. Ya, para sahabat saja nggak mampu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda ketika mendengar sebuah ayat turun kepada Nabi alaihi salatu wasalam sifat ahlul jannah alladzina lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun orang-orang yang tidak pernah mengotori keimanannya dengan kezaliman merekalah yang mendapatkan jaminan keselamatan di akhirat dan mendapatkan hidayah di dunia Abu Bakar nangis ketika turun ayat ini kenapa Ayyuna yaslam Siapa di antara kita yang selamat dari keboliman? Karena yang dipahami sepintas yang mendapatkan jaminan keselamatan yang tidak pernah mengotori imannya dengan noda keboliman. Takut Abu Bakar. Siapa yang selamat? Berbondong-bondong mendatangi Rasul dengan sahabat yang lain. Ayat ini berat bagi kami wahai Rasul. Kami tidak mampu. Rasul mengatakan wahai Abu Bakar, dolim yang dimaksud dalam ayat tadi adalah kesyirikan. Nah, baru tenang, lega hati para sahabat. Ada sahabat yang bernama Handolah radhiyallahu taala anhu wa arubah. Beliau menangis. Hanifidin azani Allah wa iyyakum bersama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa arubah. Kenapa? Handolah mengaku kepada Umar, wahai Umar, kita kalau duduk di masjid bersama Rasul, kita itu nangis karena takut neraka, nangis karena ingin masuk surga, bergetar hati kita karena ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pulang ke rumah, ketemu anak dan istri, kita lupa dengan itu semua. Kita senang-senang dengan istri kita, senang-senang dengan anak kita, ribut dengan dunia kita. Baru ingat lagi kalau masuk masjid. Umar mengatakan, apa yang kamu alami juga aku alami, wahai hamdolah. Terus apa yang terjadi? Keduanya mengatakan, nafakna. Jangan-jangan kita termasuk orang munafik. Subhanallah. Ketakutan para sahabat dari kemunafikan. Maka keduanya datang menemui Rasulullah di dalam perjalanan ketemu dengan sahabat Abu Bakar. Bertanya, mau kemana kalian berdua? Kami mau ketemu Rasul. Ada apa? Ditanya, eh, dikisahkan kisah tersebut. Abu Bakar ikut nangis. Kenapa? Saya juga sama. Saya juga mengalami hal yang sama. Kalau duduk di masjid bersama Rasul, masya Allah, Nangis kita. Karena apa? Mengingat Allah, ingat surga, ingat neraka. Pulang ke rumah, senang-senang dengan istri, senang-senang dengan anak, lupa dengan ilmu. Jangan-jangan kita juga munafik. Maka datang semua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai di hadapan Rasul, Rasul tersenyum mendengarkan keluhan dan kekhawatiran para sahabat. Nabi mengatakan Sa'atan sa'atan ya handola Ada waktunya masing-masing Wahai handola Ini sekelas sahabat Sekelas sahabat tidak bisa dituntut taat Terus tidak mampu Ya tidak mampu Apalagi kita Kan bidina azani Allahu wa iyakum Makanya memohon kepada Allah dengan doa ini wassalamata min kulli ithmin berdoa agar diselamatkan supaya tidak terus-menerus di atas perbuatan dosa. Kalau jatuh dalam dosa, cepat sadarnya. Kemudian yang keempat, wal fauza bil jannah. Aku memohon kepadamu ya Allah keselamatan yang sesungguhnya dengan masuk surga. Itu selamat yang hakiki. Selamat yang hakiki itu bukan selamat dari kecelakaan tragis semata. Ya, ada kecelakaan tragis, satu yang selamat, nggak meninggal dunia, oh selamat nanti bejo inti. Gak semata-mata itu. Selamat yang sesungguhnya, bejo yang tenanan itu masuk surga. Kemudian yang kelima, wan najata Dan aku memohon kepadamu ya Allah diselamatkan dari neraka. Diselamatkan dari neraka. Karena kalau Allah tidak memberikan keselamatan kepada kita, kalau kita mau jujur-jujuran ya secara logika ya tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, manusia itu langsung masuk neraka. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nas. Memang manusia itu makhluk yang bagus, makhluk yang pinter, makhluk yang pandai, makhluk yang punya banyak kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Tapi apa Allah katakan? Summa radadnahu asfala safilin. Manusia kalau dibiarkan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu akan kembali pada tempat yang terendah yaitu neraka. Ya. Lo kok bisa? Tabiat manusia wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula beban syariat dipikul oleh manusia dalam keadaan manusia tabiatnya goluman condong kepada kezaliman Enggak usah diapa-apakan itu sudah senangnya sama kezaliman kemudian jahula gak berilmu kalau tidak belajar tidak berilmu Hakata ikhani bidina azani Allah wa iyyakum. Dua sifat ini saja sudah cukup untuk menjadikan manusia itu ngarahnya ke arah neraka terus. Kalau nggak ada cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nggak menurunkan kitab sucinya, kalau Allah nggak mengutus rasul dan nabinya, tidak menjadikan di setiap generasi pewaris para nabi dan rasul yang mengingatkan umat manusia tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, maka manusia akan jatuh dalam neraka. Karena memang posisi setelan awalnya itu volumen jahula. Condong kepada kezaliman, suka berbuat zalim. Ya kan? Kita kalau nggak ngerti aturan syariat, yang ada apa? Mohon maaf ini, sakar pdw Hanya mementingkan kepentingan kita sendiri. akhirnya kita walala. Ya toh? Kalau jadi suami inginnya menang sendiri, kalau jadi istri inginnya menang sendiri, baru bisa tunduk dan terarah ketika tahu aturan syariat. Ditambah lagi tabiat yang ketiga yang ada pada manusia, khuliqal insanu min ajal. Manusia itu tercipta dengan sifat terburu-buru, inginnya instan. Ya, Inginnya instan, pengennya itu kalau berdoa langsung dapat gitu. Ini katanya jalan yang benar ya. Sudah jalan yang benar ini. Saya minta supaya kaya raya. Biar tidak kepikiran macam-macam. Ya Allah jadikan saya kaya raya. Doa jam 4, jam 6 jadi miliarder. Itu manusia pinginnya. Hadibidina wa Nah, ini yang menjadikan mereka mudah tergiur dengan duniawi. Kenapa? Karena pengennya segala sesuatunya instan. Kalau nunggu ditunda sampai yaumul kiamah, kesuwen. <laughs> Allah wa iyaku. Ini doa yang patut sekali untuk kita panjatkan di setiap hari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi doanya, Allahumma inni as'aluka al-azimata fir rusydi wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin wal fawza bil jannah wan najata minan nar Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua mendapatkan segala sesuatu yang dipanjatkan dalam doa ini oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma amin. Kita coba sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Ashadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi وبركاته